Bismillah. Yang berikutnya yaitu asani muta'addin ila maf'ulain. Yaitu fiil yang muta'addi kepada dua maf'ul yang dia membutuhkan dua maf'ul bih. Kalau yang sebelumnya dia adalah fiil yang mutaaddi kepada satu maf'ul bi saja. Ya. yang sekarang dia maf'ul bi kepada membutuhkan kepada dua maf'ul bi. Wa al fi'lu allazi yahtaju ila maf'ulin. Dan dia itu adalah fi'il yang butuh kepada maf'ul. Wa huwa naw'ani dan dia itu ada dua. Yang pertama asluhuma al-mubtada'u wal khabaru. Yang pertama asalnya itu adalah mubtada dan khobar. Ya. Jadi asalnya itu adalah mubtada dan khobar. Wahya zonna wa akhwatiha. Atau wahya zonna wa akhwatuha. Dan dia itu adalah fi'il zonna dan saudara-saudaranya. Af'alu zon. Kali ini nanti disebut dengan nama af'alu zon. Seperti zonna, hasiba, za'ama, khala, alima, Ro'a, wajada, ja'ala, adda. Ya. Seperti hasibah Khalidun as-sama'a sama safiyatan. Khalid itu menyangka bahwasanya langit itu sofia yaitu cerah. Ya. Hasiba Khalidun as-samaa sofiyatan. Di sini perkara yang perlu diperhatikan af'aluz ya. disebutkan bahwasanya asalnya nanti itu mubtada dan khobar. Jadi maf'ul bihnya nanti itu asalnya adalah mubtada dan khobar. Berarti aslinya as-sama'u sofiyatun. Ya, aslinya adalah as-sama'u sofiyatun. As-sama'u sebagai mubtada, sofiyatun sebagai khobar. Kemudian dia kemasukan salah satu dari saudara zonnah ya af'aludzon yang bermakna sangkaan yaitu sangkaan akan terjadinya sebuah perkara jadi makna zonna hasiba za'ama sampai ada itu maknanya sama semua bermakna rujhanu wuku'il amri yaitu sangkaan yang kuat akan terjadinya sebuah perkara. Ya. Itu makna dari zonna dan saudara-saudaranya. Yaitu rujhanu il amri. Ya. Memiliki prasangka yang kuat, sangkaan yang kuat, dugaan yang kuat bahwasanya perkara yang terjadi pada maf'ul bi pada dua maf'ul bi itu adalah kuat akan terjadinya. Makanya ketika dikatakan hasiba Khalidun as sama safiyatan di sini sangkaan paling kuatnya Khalid memang langit itu cerah. Ya. Dugaan dari Khalid itu memang langit itu adalah cerah. Karena hasiba di sini tertakit bermakna af'aluzon. Namun yang perlu diingat, kalau nanti zon di sini tidak bermakna rujhanu wuku'il amri yaitu dugaan yang kuat perkara yang ada pada mubtada dan khobar pasti terjadi. Maka kalau tidak bermakna itu, maka zon di sini hanya menasobkan satu mafulbi, bi. Ya. zon di sini nanti tidak bermakna hanya menasobkan satu maf'ul bi. Tapi kalau nanti fi'il ini, af'aluzon ini, dia bermakna kuat terjadinya perbuatan dari fi'il tersebut. Ya, dari mubtada dan khobar tadi yang telah kita sebutkan. Maka dia menasobkan dua maf'ul bi. Bermakna af'aluzon. Tapi kalau misalkan tidak bermakna af'aluzon, yaitu rujhanu wuku'il amri yaitu kuatnya terjadinya perkara yang ada pada mubtada dan khobar tadi maka kalau begitu fi'il zonna dan saudara-saudaranya di sini tidak menasabkan dua maf'ul bi hanya menasabkan satu satu maf'ul bi seperti ada ada di sini jangan dimaknakan menghitung ya ada di sini maknanya menyangka Paham ini? Tapi kalau kita buat contoh seperti ini. Ada detu ad-darohima. Ya. Ada detu ad-darohima. Saya menghitung beberapa dirham. Jelas? Maka ada di sini tidak bermakna af'aludzon. Jelas ini? Kalau dia tidak bermakna af'aluzon, aluzon berarti dia hanya menasabkan satu maf'ul bih saja. Kapan dia bermakna af'aluzon, aluzon Yaitu dari sisi maknanya, yaitu bermakna rujihanu wuku'il amri. Kuat terjadinya perkara yang ada pada mubtada dan khobar tadi. Bermakna sangkaan yang kuat terjadinya sebuah perkara. Tapi kalau dia tidak bermakna itu, tidak bermakna sangkaan, maka afaluzon di sini hanya menasabkan satu maf'ul bi. Jelas? Karena kalau ada itu artinya menghitung. Ya. Ada secara makna yang di fi'il lainnya, kalau dia tidak bermakna afaluzon itu bermakna menghitung. Contohnya seperti tadi, ada detu ad darohima Di sini bukan afaluzon. Meskipun dari fiil ada. Seperti juga ro'a. Ro'a di sini harus bermakna zon. Kalau dia bermakna melihat, maka dia hanya menasabkan satu maf'ul bi. Kalau kita katakan roa itu Muhammadan. Ini bukan af'alu zon. Dia fi'il biasa yang muta'addi hanya kepada satu maf'ul wajada. Kalau diterjemahkan nanti mendapatkan, bukan bermakna sangkaan, wajada bukan afaluzon, Bukan yang menasobkan dua maf'ul, maf'ul bi. Kapan fi'il wajada alima? Alima kan artinya mengetahui. Ro'a artinya melihat. Wajada artinya mendapatkan. Ja'ala artinya menjadikan. Kalau dia bermakna itu, dia fi'il hanya muta'adi kepada satu maf'ul. Jelas? Tapi kalau dia bermakna zon, sangkaan, wuku il amri, kuat terjadinya perbuatan, dugaan yang kuat perbuatan itu terjadi, maka dia menasabkan dua maf'ul Ya, kalau di kitab yang lain kita lihat seperti itu penjelasannya. Lihat astamaa maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Safiyatun atau safiyatan maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Kemudian seperti contoh Alima al-hakimu az-zulma mahlakatan. Seorang hakim itu menyangka bahwasanya kezaliman itu mahlaka akan merusak, mendatangkan kerusakan. Tapi sangkaannya dia itu kuat. Paham? Seorang hakim itu menyangka, menduga bahwasanya memang kezoliman itu akan mendatangkan kerusakan. Tapi kalau kalian terjemahkan alima bermakna mengetahui, berarti nanti alima di sini hanya membutuhkan kepada satu maf'ul bi. Paham perbedaannya ya? Syaratnya tadi itu ya. Af'aluzon ini harus bermakna wuku, apa rujhanu il amri. Harus maknanya ke situ. Baru dia dikatakan af'aluzon yang menasobkan dua mafulwi. Kapan makna pada afaluzon ini tidak bermakna rujhanu il amri. Yaitu sangkaan yang kuat terjadinya sebuah perkara pada dua uh, dua mubtada khobarnya tadi, maka afaluzon di sini hanya menasabkan satu maf'ul bih saja. Makanya jangan diterjemahkan hakim itu mengetahui. Kalau mengetahui, ya, alim mengetahui berarti hanya membutuhkan kepada satu maf'ul bih. Wa mislu ja'alatil ummu al-burtuqalu asiron. Al-burtuqala asiron. Al-burtuqala maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu asiron maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian sekarang lihat ba laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabara dua maf'ul bihi ini tadi asalnya itu bukan mubtada khobar. Ya. Kita akan tahu nanti dari sisi maknanya ketika kita pisahkan fiilnya. Kalau tadi kan as-sama'u sofiyatan atau hasiba Khalidun as-sama'a sofiyatan. Kita tahu dia mubtada khobar karena kalau kita pisah fiil dan fa'ilnya maka menjadi as-sama'u sofiyatun. Langit itu cerah. Mubtada khobar. Jelas? Sempurna maknanya as-sama dengan adanya sofia. Nah, sekarang, dia asalnya bukan mubtada dan khobar. Dan tentunya juga diantara cara mengetahuinya adalah Ketika kita pisahkan fiil dan fa'ilnya, maka akan terlihat maknanya itu tidak akan saling melengkapi. Ya, maknanya itu tidak akan saling saling melengkapi. Lafat fiilnya manaha, mana'a, a'ta, wahaba, sa'ala, kasa, albasa. Ya. Manaha, mana'a, a'ta, wahaba, sa'ala, kasa, dan albasa. Seperti manahatil madrasatu al-mutafawwiqa jaizatan. Yaitu sekolah itu memberikan bagi orang yang al-mutafawwiq yang berhasil ya jaizatan, sebuah penghargaan. Ya. Manahatil madrasatu al-mutafawwiqa jaizatan. Sekolah itu memberikan kepada al-mutafawwik menganugerahkan atau memberikan kepada murid yang berhasil jaizatan sebuah penghargaan. Al-mutafawwiqa maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Jaizatan maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Di sini yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Sebenarnya kalau kita lihat yang asalnya mubtada dan khobar itu ada tiga ya, ada tiga bentuk. Ada af'alul zon, ada af'alul yakin, kemudian ada afalul tahwil. Ya, ada af'alul tahwil. Jadi, kalau kita lihat pada pembahasan yang tadi, anak perinci dulu. Zonna, hasiba, za'ama, khola, alima, ro'a, wajada, ja'ala, adda. Ini anak perinci kembali ya. Biar pembahasan. jaala til ummu al-burtuqala asiron. Itu nyambung. Di sini. Zonna dan saudara-saudaranya. Dari contoh lafad fi'il yang satu, dua, tiga. Ada sembilan yang disebutkan oleh beliau itu sebenarnya kalau dipecah itu dipecah menjadi tiga kelompok. Ya, kalau dipecah itu terpecah menjadi tiga kelompok. zona hasiba, za'ama ya, itu masuk pada kelompok af'alu Ditandai ya, karena nanti maknanya berbeda nih. Ya. zona hasiba, za'ama itu masuk pada kelompok af'aluzon. Sama khola, khola juga masuk pada af'aluzon. Kemudian alima, ro'a, wajada itu masuk kepada af'alul yakin. Ya, alima ro'a wajada itu masuk kepada af'alul yakin. Kemudian ja'ala dan adda itu masuk kepada af'alul tahwil. Di sini beliau campur tadi. Ya, di sini ana perinci karena kan dikatakan sama beliau di dalam kitab kita, zonna wa akhwatiha. Zonna dan saudara-saudaranya. Ya. Porosnya di zonna, tapi saudara-saudaranya nanti ada berbagai macam bentuknya. Sama seperti inna dan saudara-saudaranya, kana dan saudara-saudaranya. Padahal makna kana dan saudaranya kan tidak ada yang sama gitu. Berbeda-beda maknanya kan. Inna juga seperti itu, tapi disebutkan lafaz pokoknya saja inna dan saudaranya. Nah, di sini yang sering menjadi pokok itu adalah zona. Makanya dikatakan zona dan saudara-saudaranya. Tapi fiil yang ada di dalam ini nanti itu tidak semua bermakna zon, tidak semua bermakna persangka. Dia terbagi menjadi tiga. zona, hasiba za'ama itu afaluzon. Ya. Khola empat zonna, hasiba, za'ama, khola. Itu af'alu zon. Paham? Maknanya tadi apa? Rujihanu wuku'il amri. Sangkaan yang kuat, perbuatan itu akan, kejadian itu akan terjadi. Paham? Ada empat yang disebutkan beliau. Ditambahkan lagi nanti uh, haja dan hab. Haja ada alif maksurohnya alif alif alifnya ya, alif tegak sama hab. Itu semuanya af'aluzon. Jadi kalau Anda rinci zona hasiba, za'ama, khola ditambah haja dan hab ini af'aluzon bermakna sangkaan. Faham ini? Yang kedua, alima, ro'a, wajada, ya. Alima, ro'a, wajada itu bermakna af'alul yakin. yaitu bermakna alima wa taqada. Ya. Af'alul yakin itu artinya adalah alima wa taqada. Mengetahui dan meyakini. Nah, jadi kalau fi'il alima, ro'a, wajada bermakna af'alul yakin, yaitu bermakna mengetahui dan meyakini, maka dia di situ adalah af'alul zon. Eh, af'alul yakin. Saudaranya af'alul zon. Nah, ditambahin nanti saudaranya adalah alqa dan ta'allam. Ya, alqa dan eh, bukan alqa afwan, alfa dan ta'allam. Ana ulangi. Alima, ro'a, wajada, alfa. Alfa pakai alif maksuro. Kemudian taalam Ini af'alul yakin. Apa af'alul yakin maknanya? Alima wa wa'taqoda. Bermakna mengetahui dan meyaki, meyakini. Kalau maknanya itu, maka di sini fiilnya menasobkan dua maf'ul Seperti ro'a. Ro'a itu bukan bermakna melihat tapi mengetahui. Tapi kalau ro'a bermakna melihat, maka dia hanya menasabkan satu maf'ul bi. Kemudian seperti apa tadi? Wajada. Wajada jangan dimaknakan mendapatkan. Wajada bermakna alima wa'taqoda. Bermakna mengetahui dan meyakini. Paham? Tapi kalau nanti wajada di situ bermakna mendapatkan, maka dia hanya menasabkan satu maf'ul bi. Ya. Anak kasih contoh ya. Wajada as-sairu at-tariqa wa'ron. Ya, dibuat contohnya. Wajada as-sairu, pakai hamzah, as-sairu at-tariqa wa'ron. Orang yang berjalan itu mengetahui bahwasanya perjalanan itu atau jalan itu sulit. Bukan mendapatkan, tapi bermakna mengetahui. mengetahui. Ya, Orang yang berjalan itu mengetahui bahwasanya jalan itu sulit. Alima wa takoda. Dia ketahui dan dia yakini jalan itu sulit. Tapi kalau kita menerjemahkan wajada bermakna mendapatkan, maka wajada di situ hanya menasabkan satu maf'ul bi. Seperti kita contohkan, wajadtu alkitaba alal maktabi. Saya mendapatkan sebuah buku di atas meja. Bukan saya meyakini sebuah buku di atas meja. Tapi saya mendapatkan sebuah buku di atas meja. Kalau nanti dia bermakna mendapatkan, maka wajada di sini bukan bagian dari af'alul yakin. Saudaranya af'alul zon. Kalau dia bukan af'alul yakin, artinya dia hanya menasabkan satu maf'ul bih saja. Atau seperti contoh lagi. Tadi ta'allam ya. Ta'allam itu fi'il amr. faham? Maknanya sama dengan i'lam. Ya. Ta'al, ta'allam maknanya sama dengan i'lam. Ketahuilah dan yakinilah. Ya, ta'allam al-hayata jihadan. Ketahuilah bahwasanya hidup adalah perjuangan. Ya, ta'allam al-hayata jihadan. Padahal kalau ta'allama ya ta'allamu ta'alluman artinya belah belajar, tapi di situ bukan bermakna belajar. Tapi bermakna i'lam, alima wa takoda. Paham ini? Ta'allam ini kan af'alul yakin. Contohnya, ta'allam al-hayata jihadan. Ketahuilah bahwasanya hidup itu adalah perjuangan. Ya. Kalau nanti ta'allam bermakna menunt, apa, belajar. Seperti ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ta'allum, mau ta'allum nanti, mau belajar nanti. Maka ta'allam di sini hanya menasabkan satu maf'ul bi. Kapan ta'allam itu menasabkan dua maf'ul bi? Kalau dia bermakna af'alul yakin. Apa af'alul yakin maknanya? Alima wa takoda. Mengetahui dan meyakini. Selanjutnya ya, ja'ala ada. Kalau ada nanti dia masuk ke af'alu zon. Ya, ada ini afwan dia masuk ke af'alu af'alu zon. Adapun kalau ja'ala dia itu af'alu tahwil. Ya. Ja'ala itu masuk ke af'alu tahwil. Adapun kalau saudara-saudaranya nanti ya seperti sayyaro hawala, ja'ala ya rodda ittakhadha itu saudara-saudara af'alu tahwil sayyara hawala, ja'ala rodda ittakhadha af'alu tahwil maknanya itu adalah sayyara wa hawwala. Ya, af'alu tahwil itu artinya sayyara wa hawwala, menjadikan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya. Tahwil kan artinya memindahkan. Hawwala yuhawwilu. Memindahkan atau memalingkan fiil ini nanti yang tadi kita sebutkan yaitu sayyara, hawala, ja'ala, rodda, ittakhadha, maknanya semua nanti itu adalah sayyara wa memindahkan atau memalingkan atau menjadikan. Apa? Kalau nanti dia bermakna selain daripada itu, ya. Kalau nanti maknanya selain daripada makna itu, maka af'alu tahwil di sini hanya menasabkan satu maf'ul maf'ul bi seperti ittakhaza. Ittakhaza kan artinya mengambil. Akhaza kan mengambil. Ya. Kalau nanti dia ittakhaza bermakna mengambil, maka dia hanya menasabkan satu maf'ul bi. Tapi kalau ittakhaza bermakna tahwil, menjadikan, maka ittakhaza menasabkan dua maf'ul maf'ul bi. Seperti tadi, Ja'alatil ummu al-burtuqala asiron. Ibu itu menjadikan jeruk menjadi jus. Atau kalau kita buat bahasa mudanya, ibu itu membuat jeruk menjadi jus. Tahwil. Jeruk pindah menjadi jus. Jelas? Bukan mengadakan atau nanti kalau ittakhoza bukan bermakna mengam, mengambil. Atau contoh yang lain seperti ittakhadtu ittakhadtu alkitaba sodikon Ya. Saya menjadikan buku sebagai sodikon, sebagai teman. Ya. Ittakhadtu alkitaba sodikon. Bukan mengambil, tapi menjadikan. Ya. Bukan saya mengambil buku menjadi teman atau saya bukan mengambil buku teman, tapi saya menjadikan buku itu menjadi teman. Ya, tu alkitaba sodikon. Jadi itu afalu tahwil. Kalau nanti afalu tahwil ini maknanya selain daripada itu, maka dia hanya menasabkan satu maf'ulun bihi. Jadi sudah Anda ingatkan tadi ya. Di pembahasan kita ini ada tiga pembagian. Zonna hasiba za'ma khola ada bermakna. Zon, sangkaan. Dugaan yang kuat perbuatan itu akan terjadi. Kemudian alima ro'a wajada itu bermakna. Yakin. Alima wa'takoda. Kemudian ja'ala, sayyara, hawwala, rodda, ittakhadha bermakna tahwil. Kalau fi'il yang kita sebutkan tadi semua ini bermakna itu bisa bermakna zon, bisa bermakna yakin, bisa bermakna tahwil, maka dia menasabkan dua maf'ul bih. Tapi kalau fi'il-fi'il ini tidak bisa menjadi tidak bisa bermakna yang kita sebutkan tadi, tidak bisa bermakna af'alul zon, af'alul yakin atau af'alul tahwil, maka dia hanya menasabkan satu maf'ulun bih saja. Adapun selanjutnya tadi yang kedua, laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Manaha, mana'a, a'ta, wahaba, sa'ala, kasa, albasa. Ini ya adalah fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bi tapi asalnya itu bukan mubtada dan mubtada dan khabar. Kemudian albasatil ummu at sauban. Ibu itu memakaikan anak kecil pakaian. Ya. at sebagai maf'ul bih yang pertama, kemudian sauban sebagai maf'ul bih yang kedua. at maf'ulun bih awwalun mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu sauban maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Kemudian contoh sa'ala al-musalluna al-musalluna Allah al-jannata. al musalluna al musalluna Allah al jannata ya orang-orang yang sholat itu meminta kepada Allah surga. Allah ismul jalala maf'ulun bihi awwalun mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-jannata maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Paham? Itu menasobkan dua maf'ul bi tapi asalnya bukan mubtada khobar. Jelas ya? Kalau dia bukan mubtada khobar, kalau kalian pisahkan fiil dan failnya, makna maf'ul pertama dan maf'ul kedua tidak akan nyambung. Lihat, Allahu al-jannah. Tidak mungkin kita terjemahkan Allah itu adalah surga, bukan mubtada khabar. Tapi kalau tadi as-sama'u safiyatun ya, hasiba Khalidun as-sama'a safiyatan. Kalau kita buang hasiba Khalidun maka menjadi as-sama'u sofiyatun. Langit itu cerah, nyambung maknanya. Berarti asalnya dia adalah mubtada khobar. Tapi kalau dia bukan mubtada khobar, ketika kita buang fiil dan fa'ilnya, maknanya itu tidak akan menuntut sebagai susunan mubtada khobar. Coba kalau kita buang tadi itu. Allahu al-jannah. Allah adalah surga. Bagaimana nyambungnya? Ya. Atif lusaubun. Anak kecil itu adalah baju. Jelas? Tapi kalau tadi di contoh yang lain, yang asalnya dia adalah mubtada dan khobar, maka ketika dibuang fiil dan failnya, makna mubtada khobarnya akan tersusun dengan baik. Nah, Jadi kalau ada yang bertanya, seperti itu cara menjawab. as yang ketiga. Muta'addin ila salah satimafa'ilah dia muta'adi kepada tiga maf'ulun bih. Wahia akhbara, khabbara, anba'a, nabba'a, a'lama, haddasa, ro'a. Seperti akhbar tu at-tulaba al-imtihana sahlan. Saya telah mengkhabarkan kepada para murid al-imtihana sahlan. Bahwasanya ujian itu sahlan, mudah. Ya, sudah saya khabarkan kepada mereka. Akhbar tu fi'lu madin mabniun ala sukuni litisalihi bita'il fa'il. Ya, at-tullaba maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu az-zahiratu. Al-imtihana ya maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Sahlan maf'ulun bihi salisun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Ini yang menasobkan tiga maf'ul bihi. Seperti nabatu as ad-duyufa at-ta'ama jahizan. Nabatu fi'lun madin mabniun ala sukuni littisalih bita'il fa'il. Ad-duyufa ya, fi'lun atau maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. At-ta'ama maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu jaizan begitu juga seterusnya. Ini yang dia menasobkan tiga maf'ul bi. Ya. Menasobkan tiga, tiga maf'ul bi. Sekarang di sini beliau membuat sebuah pembahasan ya. Kaifa yutahawwalu al-fi'lu al-lazimu ila fi'lin muta'addin? Bagaimana fi'il lazim itu dipindahkan menjadi fi'il muta'addi? Jadi asalnya fiilnya lazim. Kita mau membuat dia berubah menjadi fiil yang mutaaddi, butuh maf'ul bi. Bagaimana caranya? Sedangkan asalnya dia itu adalah lazim, berbeda dengan alima. Alima itu memang dasarnya sudah butuh maf'ul bi. Ro'a, ja'ala, itu dasar fiilnya itu memang asal katanya itu memang sudah butuh maf'ul bi. Sekarang nanti ada fiil yang asalnya ketika dibuat maknanya itu adalah lazim. Tapi kita ingin buat dia menjadi mutaaddi, ada nggak caranya? Seperti khoroja, artinya keluar. Khoroja ini secara asalnya itu lazim, tidak butuh maf'ul bih. Jelas? Nah, bagaimana kalau fiil lazim mau dipindahkan menjadi fiil yang mutaaddi? Yang pertama, iza tuhawwala ila wazni af'ala. Tahawwala, tuhawwala. Apabila dia dipindahkan kepada wazan af'ala. Jadi fi'il lazim tadi dipindahkan mengikuti wazan af'ala. Seperti khoroja al-muallimu. Ya, seorang guru itu telah keluar. Menjadi itu al-muallima saya telah mengeluarkan seorang guru. itu mengeluarkan. Jadi kalau asalnya lazim, kemudian kita ingin membuat dia menjadi mutaaddi, caranya ikutkan wazan af'ala. Cara yang kedua. Al-fi'lu lihat ya, al-fi'lu khoroja lazimun fil misali al-awwal. Fi'il khoroja itu adalah fi'il lazim pada contoh yang pertama yaitu khoroja al-muallimu. Wa asbaha muta'addiyan bihamzati ta'diyati fil misali asani. Dan dia menjadi muta'addi, menjadi membutuhkan maf'ul bi Bihamzati ta'diyah dengan dimasukkan hamzah ta'diyah, hamzah yang menjadikan suatu fi'il muta'addi. Ya, fil misali sani pada contoh yang kedua. Seperti perkataan Allah, wa qalu alhamdulillahillazi azhaba anna al Ya, segala mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah meng, menghilangkan azhaba, membuat pergi dari kami al-hazana, kesedihan. Ya. Zahaba artinya pergi. Azhaba menjadikannya pergi. Ya, menjadikannya mem, apa bermakna mutaad mutaaddi. Kalau dalam bahasa lain ya, ini Anda pindahkan bahasa lain saja ya. Cara membuat fi'il lazim menjadi mutaaddi. Cara yang pertama itu nanti biziyadati hamzi hamzati ta'diyah. Dengan menambahkan hamzah ta'diyah fi awwalihi di huruf yang pertamanya. Kharaja akhraja, zahaba azhaba. Paham? Kalau dalam kitab lain disebutkan seperti itu. Biziyadati hamzati ta'diyah fi awwalihi. Tambahkan hamzah ta'diyah. Hamzah yang kalau ditambahkan kepada sebuah fiil menjadikan fiilnya muta'addi. Seperti syabi'a zaidun. Zaid telah kenyang. Ya. Kalau kita buat asba'a at-ta'amu zaidan. Makanan itu telah menjadikan zaid kenyang. Ya, menjadikannya kenyang. Asba'a at-ta'amu. Makanan itu menjadikan kenyang si zaid dengan menambahkan hamzah ta'diyah atau kita ikutkan wasa uh, lainnya diikutkan wasan af'ala. Yang kedua, idza tuhawwala ila wazni fa'ala. Ya. Apabila fi'il lazim diikutkan wazan fa'ala. Makanya kalau ada fi'il ikut wazan fa'ala, dia itu nanti muta'ad muta'addi. Seperti Al-muallimu ma syaituhu. Seorang guru itu ma syaituhu. Saya yang menjalankannya. Kalau fiilnya nanti masya al-muallimu. Seorang guru itu berjalan. Kalau nanti wazannya masya memperjalankan. Menjalankan. Ya. Masyaitu al-muallimu. Saya menjalankan seorang guru. Mungkin gurunya itu duduk di atas sebuah kursi roda, disorong sama muridnya. Saya yang jalankan dia itu dari sana ke sini. Ya, ikut wazan fa'ala. Yang ketiga, Iza tuhawwala ila wazni fa'ala. Dia dimudu'afkan ya. Kalau bahasa lainnya huruf yang kedua bitad'ifi aynihi. Memudhaaf dengan memudu'afkan huruf ainnya. Jadi asalnya dia lazim. Kalau kalian membuat dia menjadi mutaaddi, Mudu'afkan dia. Ain fiilnya dimudu'afkan. Atau kalau bahasa lainnya diikutkan wazan fa'ala. Seperti contoh, kharaja al-muallimu. Seorang guru itu telah keluar. Kalau kalian mau membuat menjadi laz, menjadi mutaaddi, kharajtu al-muallim. Saya telah mengeluarkan seorang guru. Saking hebatnya muridnya nih. Saya keluarkan gurunya. Kharajtu al-muallima. Menjadi mutaaddi. Padahal asalnya fiilnya apa? Lazim. Ingat ya, ini fiil lazim jadi mutaaddi. Nanti ada fiil muta'addi jadi lazim. Muta'addi, ah saya saya bosan sama fiil muta'addi, saya membuat lazim. Bagaimana caranya? Ada caranya. Paham? Fiil laz, e, eh, muta'addi kita buat lazim bisa, fiil lazim dibuat muta'addi juga bisa. Arabi yang keempat, idza tuhawwala ila wazni istaf'ala mislu al-muallimu istahsantuhu apabila dia diikut dipindahkan dengan wazan istaf'ala. Seperti hasuna al-muallim. Muallim itu hasuna, baik. Ya. Atau bagus. Menjadi istahsantu al-muallim. Saya memperbagus seorang guru. Istahsan Istahsantu menjadikan bagus atau menjadikan baik. Al-muallim. Ya. Jadi hasuna asalnya dia adalah lazim, tapi bisa kita buat menjadi muta'ad muta'addi. Caranya ikutkan wazan istaf'ala. Makanya diingat ya, kalau ada fiil ikut wazan af'ala, ada fiil ikut wazan fa'ala, ada fiil itu ikut wazan fa'ala. Kemudian ada fiil ikut wazan istaf'ala. Dia positif muta'addi. Meskipun kalian dapati asalnya nanti dia adalah lah, lazim. Tapi kalau sudah mengikuti salah satu dari empat wazan yang kita sebutkan ini, maka dia menjadi muta'addi. Ya. al khomis idza ta'adda al-fi'lu biharfi harfi jarrin. Apabila sebuah fi'il muta'addi dengan bantuan huruf jar. Terkadang ada seperti itu ya. Fi'il muta'addi tapi pakai bantuan huruf huruf jar. Seperti zahab tu ilal masjid. Saya telah pergi ke masjid. Zahaba artinya secara asalnya lazim. Saya pergi. Ya. Ilal masjid. fala yajuzu an taqula zahabtu al masjidah. Saya pergi al masjidah sebagai maf'ul bihi langsung enggak boleh. Faharful jarri yusa'idu al fi'la fil wusuli ilal maf'ul bihi. Maka huruf jar yaitu ila itu yusa'idu al fi'la membantu fi'il fil wusuli untuk bisa sampai ilal maf'uli bihi kepada maf'ul bihnya. Zahabtu al masjida itu nggak bisa. Ya. Tapi kalau mau dibuat menjadi mutaaddi harus meminta bantuan huruf jer. Ya. Harus meminta bantuan dari huruf huruf jer. Nanti ya pembahasan berikutnya nanti kita akan lihat huruf-huruf jar yang bisa digunakan untuk menjadikan eh, bantuan untuk maf'ul bi. Ila tidak semua huruf jar. Ila yang anak ingat ila, bi, bi juga termasuk bisa. Ba. Ba itu termasuk huruf jar yang bisa diminta bantuan untuk menjadikan kata setelahnya maf'ul bi. Fal maf'ulu bihi huna ghairu Ingat ya, kalau ada maf'ul bi yang memakai bantuan huruf jer, ini namanya maf'ul bi ghairu sharih. Paham ini? Kalau ada maf'ul bi, tapi dengan bantuan harfu jer. Ini namanya maf'ul bi sari. Wa huwa majrurun lafdhan mansubun mahallan wa mansubun mahallan. Dia secara lafat majrur tapi secara mahal secara kedudukan itu nasab. Maka kalau kita irup tadi ilal masjidi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi majrurun lafdon mansubun mahallan. Ya, majrurun lafdon mansubun mahallan. Secara lafat majrur, kemudian secara mahal, secara kedudukan dia na, dia nasob. Kemudian sekarang dicatat. Tahwilul fi tahwilu fi'lil muta'addi ila lazimin. Ya. Tahwilu fi'lil muta'addi ila lazimin. Memindahkan fi'il yang muta'addi ke lazim. Asalnya muta'addi. Kita pindahkan ke lazim. Itu ada caranya. Yang pertama, mengikutkan wazan infa'ala. Infa'ala. Seperti kasartu az-zujaja. Kasartu az-zujaja. Saya telah memecahkan kaca. Menjadi inkasaro az-zujaju. Kaca itu pecah. Ya, ingat ikut wazan in fa'ala. Yang kedua, ifta'ala. Fi'il muta'addi. Mau kalian pindahkan menjadi fi'il lazim. Ikutkan wazan ifta'ala. Contohnya, jama'a al-mudarribu al fariqo Ini contohnya. Jama'a al-mudarribu al fariqo Menjadi ijtama'a al-fariqu. Lazim langsung. Padahal jama'a artinya kan mengumpulkan. Ya. menjadi ijtama'a al-fariqu. Ikut wazan ifta'ala. Terus yang kedua, yang ketiga tafa'ala. Fi'il muta'addi ikutkan wazan tafa'ala. Jadi lazim dia. Seperti adabatu zaidan. Adaba, fa'ala. Muta'addi ya fa'ala yang tadi kita sebutkan. Kalau kalian ingin membuat dia menjadi lazim menjadi ta'addaba Zaidun. Adabtu Zaidan. Saya mengajari Zaid perkara adab. Ya. Ta'addaba Zaidun. Zaid telah beradab. Paham? Kemudian if'alla ya if Allah. Anda percepat aja ya. Kemudian If Allah, wazan berikutnya tafa'lala kemudian if If If'alalla. Jadi kita punya enam wazan. Enam wazan ini nanti kalau ada sebuah fiil mengikuti enam wazan ini dia adalah menjadi fiil lazim. Asalnya mutaaddi, butuh maf'ul bi. Kalau kalian ikutkan wazan ini menjadi mutaaddi, eh menjadi lazim. Tidak butuh maf'ul bi. Kalau yang tadi di atas, yang pertama tadi kita sebutkan fa'ala af'ala